Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dari ketergelinciran. Perlu kita ketahui ketika seorang mulai merasa lelah di dalam beribadah. Ketika seseorang mulai merasakan kecapean di dalam melakukan ketaatan maka ketahuilah itu awal tergelincirnya hati. Karena ini merupakan bagian dari sifat-sifat dasar manusia. Baca Quran, malas, mau infak, sulit. Berat untuk dikeluarkan pertimbangan ini dan itu. Ini awal awal dari tergelincirnya hati. Jadi tergelincirnya hati itu nggak langsung orang melakukan kejahatan besar, tidak. Itu diawali dari halal yang sederhana. Ya. Pertama dari apa? Al-ajiz. Lemahnya kemauan. Itu diawali dari situ. Al-ajiz. Lemahnya kemauan. Nah kalau lemah, kemauannya lemah, tekadnya lemah, itu muncul al-kaslu. Males. Coba dirasakan betul ini. Ya. Dan ini banyak menimpa kaum muslimin terutama para tolabul ilm tapi nggak sadar al-ajz wal kasal makanya nabi berdoa berlindung dari dua sifat ini Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali ya lemahnya ke kemauannya nggak ada akhirnya karena kemauannya nggak ada, males. Nah kalau udah males, ditunda-tunda semua ketaatan itu. Ya, dan yang menarik apa? Ketika kita punya kemampuan, contoh pagi punya kemampuan baca Quran, nggak baca Quran. Perhatikan, kita pagi itu punya waktu untuk baca Quran. Ada waktu kosong baca Quran. Tidak baca Quran. Ada waktu kosong untuk sholat sunnah. Nggak sholat sunnah. Ada rezeki untuk disedekahkan. Nggak sedekah. Uniknya nggak nyesel. Ayo ikhwah. Ini imannya bermasalah panda ini kehilangan amal-amal yang luar biasa ini kita nggak nyesel. Allah. Ini musibah ya lewa. Nggak nyesel, bayangin. Berarti kan sesuatu itu nggak bernilai. Seperti kita kehilangan, ngapunten, antum kehilangan gelas aqua ini, merasa kehilangan apa enggak? Hah? Habis minum ada gelas aqua gitu. Hilang gitu. Nyesel nggak? Kenapa? Seperti itukah kita menghargai bacaan Quran ini? Seperti itukah kita menghargai sodako? Gak nyesel bayangin. Padahal kita punya kemampuan. Ya, punya potensi. Nah kalau nggak mampu nggak masalah ya mampu. Nggak mau, masya Allah, nggak nyesel. Ini perlu kita renungkan. Ini awal ketergelinciran tuh dimulai dari sini. Nanti akhirnya apa? Menjadi sebuah eh, kebiasaan, kehilangan amal banyak itu ya nggak sumpah pak. Itu tanda-tanda sakitnya hati. Kalau kita kajian kita taskia itu tanda-tanda tiang sakit apa? Ke, sampai Imam Ilmu menyebutkan apabila kehilangan wiridnya dia menderita. Itu tanda hati yang sehat. Kehilangan wirid sedih dia, itu tanda hati yang sehat. Ini kehilangan wirid, kehilangan baca Quran, kehilangan sodako, kehilangan sunnah, sholat sunnah nggak sedih bayangin. Allah nggak tahu iman kita ada di mana posisinya. Ya. <clears throat> Maka ikhwatul iman, ibu-ibu sekalian, sesuatu hal yang perlu kita cermati apa? Al asbabuhu, sebab-sebabnya apa? Kira-kira apa sebabnya? Pagi kita nggak baca, padahal bisa baca Quran nggak baca Quran. Itu kira-kira sebabnya apa? Ya perhatikan, ada sesuatu yang memalingkan kita. Ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, entah itu ber, entah nggak bermanfaat, Kalian yang bermanfaat ada masalah. Ini yang kita bicarakan ini waktu kosong gitu. Yang kita bicarakan waktu kosong, waktu longgar. Ya. Kehilangan amal-amal utama tidak menyesal. Nanti menjadi kebiasaan, teman. Kehilangan sholat qobliyah biasa. Allah. Ini lama-lama mati hati kita nggak terasa kita. Gitu. Tinggal tersisa sholat fardu saja itu sudah untung nanti sudah. Nah, ini bahaya, jangan dibiarkan. Maka amal-amal itu hendaknya orang punya amal harian, sodako harian. Ya, usahakan sodako harian. Infak apa namanya baca Quran harian. Ada berapa yang kita mampu? Ya, jadi ini untuk menjaga sehatnya hati. Jadi dicekel, amal itu digacoi maksudnya sampai hilang. Amal itu jangan sampai hilang. Jadi kalau orang itu sudah punya amalan harian, catatan harian, itu hilang satu tahu, hilang satu tahu. Kita kehilangan sepuluh, nggak tahu kenapa? Ah, Nggak dijogo primpen, nggak dijaga yang Prim, apa primpen itu apa? Nek wong Jawa kan di Joko sing primpen ya piye Mas? Tahu bahasa Jawa primpen ya? Yang rapi. Ojo oh, ketelesut dulu nang didolei gitu loh. Ini ketelesut berhari-hari diem aja ya Allah. Apa nggak khawatir ini? Khawatirnya apa? Coba dibuka surat As-Sof Surat 61 ayat 5 <clears throat> Wa idh qala Musa liqaumihi Ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum Wallahu la yahdil qaumal fasiqin Ya silakan <clears throat> Surat 61. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku kepada kamu?" Hmm. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Insyaallah, Ini Pak. Yang kita takutkan di sini. Jadi kalau kita ini ada kemampuan, ada potensi, kita tinggalkan. Berarti kan kita seakan-akan kita gitu, nggak butuh dengan amal itu. Seakan-akan nggak butuh dengan amal itu. Yang kedua, kita anggap amal itu kecil. Kita anggap amal itu kecil sehingga hilang pun kita tidak merasa kesedihan. Kalau sesuatu itu dianggap berharga, Gimana kalau kita kehilangan? Hah? Gimana mas? Kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga, gimana rasanya? Allah, terasa pak. Ada kesedihan, ya, ada kesedihan. Nah makanya amal-amal soleh yang Allah suguhkan kita diberi nikmat Allah ini dan eh, jangan sampai disia-siakan. Khawatirnya apa? Falammazahu azaghallahu kulubahum. Apabila kamu berusaha berpaling, sementara ada kesempatan, ada peluang, kamu berpaling, dipalingkan hatimu oleh Allah. Sehingga apa? Nanti mau balik taat itu beratnya minta ampun. Hati sudah kadung enak dimanjakan tubuh ini sudah kadung enak dimanjakan. Ya, ini makanya diwaspadai, diwaspadai. <clears throat> nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi kita malam ini melanjutkan kitab Khut Aqidatak. Pembahasan Al-Amalu Bil Quran wal hadis sampai pertanyaan yang terakhir. Itu pertanyaan yang ketujuh. Hal natrukul amal wa nattakilu alal qadar. Soal apakah boleh kita meninggalkan amal dan bersandar kepada takdir? Artinya apa? Kan ada hadis menyatakan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu Allah menciptakan pula manusia apa namanya? surga dan neraka. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah juga menetapkan nama-namanya. Bayangin, Allah juga menetapkan siapa? Nama-namanya. Banyak tafsir di dalam surat 7 kita lihat surat 7 surat Al-A'raf pada ayat 179 Walaqad dara'na لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون yeah. Dan sungguh dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah mereka seperti hewan ternak bahkan lebih bahkan lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lemah insyaallah Ayolah rahimani wa rahimakumullah disebutkan di dalam uh, hadis Ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qaddara maqadir al khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina Fasana. Ya. Sesungguhnya Allah menetapkan takdirnya kepada makhluk Allah telah menetapkan takdirnya Allah telah menetapkan ketentuannya kepada semua makhluknya itu sebelum diciptakannya eh, sebelum diciptakannya langit dan bumi sebelum berapa 50 ribu tahun jadi sebelum diciptakannya langit dan bumi ini 50 ribu tahun sebelumnya itu sudah ditetapkan tentang takdirnya makhluk. Ya. Maka termasuk di dalam ayat ini. Jadi ketika Allah menciptakan neraka dan, neraka dan surga, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah juga sudah tetapkan nama-nama penghuninya itu siapa. Jadi nama-nama manusia itu sudah ada di dalam antara surga dan neraka. Makanya dalam sebuah riwayat ya dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab wa baka ba'du ashabi inda mautih. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW menangis ketika akan meninggal dunia itu. Jadi ketika sakit berat, Sahabat ini menangis luar biasa. Fasu'ila andalik. Kemudian ditanya, kenapa dia kok menangis seperti itu? Yang dia tangisi apa? Perhatikan jamaah sekalian, perhatikan. Soal ini jarang kita pikirkan jamaah permasalahan-permasalahan dunia, pernik-pernik dunia ini, ini sangat menyibukkan kita sampai jarang mikirin nasib kita di akhirat. Perhatikan, pernik-perniknya dunia ini, tumpang tindihnya persoalan hidup, entah dari anak, entah dari teman, entah dari pekerjaan, entah dari pelanggan bagi yang dagang di perkantoran macam-macam nah ini ini menyita waktu kita sampai sedikit sekali kita membayangkan akhirat sedikit sekali mencemaskan nasib kita di sisi Allah sehingga tangisan-tangisan itu hampir tidak pernah kita tujukan kepada kekhawatiran kepada akhirat Saking minimnya kita membayangkan akhirat. Saking minimnya kita membayangkan akhirat. Sahabat ini menangis ketika sakit berat. Lalu ditanya, kenapa dia menangis demikian? <clears throat> Apa jawabnya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul <clears throat> Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda jadi yang ditangisi apa? Sabdanya Rasulullah SAW. Kenapa kok dia menangis? Nabi mengatakan, Inna Allah Ta'ala Qabida khalqahu ini. Sesungguhnya Allah menggenggam makhluknya dengan dua genggaman. Ya, Allah menggenggam makhluknya dengan dua genggaman. <clears throat> Fakallah kemudian Allah berfirman, Haulai fil jannah wahaulai finar. Satu genggaman ini adalah nama-nama penghuni surga dan satu genggaman ini adalah nama-nama penghuni neraka. Ya, Allah menggenggam makhluknya dalam dua genggaman dan Allah berfirman, satu genggaman ini itu adalah nama-nama penghuni surga, satu genggaman yang lain itu nama-nama penghuni neraka. Lalu sahabat ini mengatakan apa katanya? Sahabat yang nangis tadi berbicara, wala adri fi ayin fi ayil ini kuntu. Dan aku nggak ngerti. Namaku itu ada di genggaman yang mana? Insya Allah. Aku ndak ngerti, aku ndak tahu, itu namaku ada di genggaman yang mana. Maka dengan dasar inilah kita tidak boleh bersandar kepada apa? takdir. Ya. Karena ada sebagian yang mengatakan, eh mas, awal ikan jadi takdiri suargo, masih gak beramal, ya melebu suargo. logika kecil seakan-akan benar. Ya. Akhirnya pakai dalil itu. Hadis Nabi SAW yang ada kalanya orang itu beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Tinggal satu hasta, kemudian dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Ayatnya jadi dipakai dalil. Padahal itu nanti membahas tentang sebab tergelincirnya hati menjelang kematian ya Allah. Tergelincirnya hati menjelang kematian. Apa sebabnya? Itu loh tadi makanya ojo dibiasa no menyanyiakan amal. Ojo dibiasa no menyanyiakan amal. Karena orang itu dimatikan seperti kebiasaannya. Ya, jadi kalau jenengan kali kulaniku istiqomah, tilawatu HP. Insya Allah matinya nggak jauh dari itu. Nggak jauh dari itu. Allah telah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum. Itu maknanya apa? Man asya ala syai' Man asya ala syai' mata ala syai' Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka matinya di atas sesuatu. Waman mata ala syai' bu'itha ala syai'. Barang siapa mati di atas sesuatu, dia dibangkitkan di atas sesuatu itu. Nah, ini inilah kuas sekalian. Maka orang artinya apa sih tadi? Barang siapa hidup di atas sesuatu, mati di atas sesuatu. Itu pengertiannya gimana? <clears throat> Pengertiannya beribun. Orang yang hidup di atas sesuatu, maka dia mati di atas sesuatu. Maksudnya apa? Nah, kematian itu tidak akan jauh dari kebiasaan. Jangan dibiasakan. Ya, menyia-nyiakan suatu amat. <clears throat> Maka ketika muncul pertanyaan pada poin ketujuh, bolehkah kita meninggalkan amal lalu bersandar kepada takdir. Jawabnya lanat rukul amal. Jangan kamu tinggalkan amal. Tidak boleh meninggalkan amal. Ya, tidak boleh meninggalkan amal. Mana dalilnya? <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ya surat Al-Lail <clears throat> Pada ayat yang ke 5 sampai ayat 7. Ya, surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna." Ya, di mana ayat 5 sampai 7 aja. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka maka akan kami permudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Nah. Perhatikan ya. wa saddaqa bil husna وصدق بالحسنى lil yusra. Kita akan belajar beberapa hadis terlebih dahulu. Pertama, dalam sahih ini yakni di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin manfusatin. Tidaklah seseorang jiwa yang dilahirkan illa waqad kataballahu makanahu minal jannati awinar. Masya Allah. Tidaklah bayi setiap jiwa yang dilahirkan melainkan sudah tetap ditetapkan oleh Allah telah ditulis oleh Allah maka nah tempatnya minal jannah awinar setiap jiwa yang lahir sungguh telah ditetapkan oleh Allah tempatnya surga atau neraka berarti kita ini sudah ditetapkan apa belum Hah? sudah ya lewat sudah Ayo kita bayangkan ini. Ayo kita renungkan ini. Kemudian wailakat kutibat ya saqiyatun au sa'idatun dan juga mereka telah ditetapkan baginya saqiyah au sa'idah celaka menderita atau bahagianya sudah ditetapkan di sana. Ya, fakola kemudian berkata rojulun pada seorang bertanya kepada Nabi. Ya, surga nerakanya sudah ditetapkan, bahagia dan menderitanya juga sudah ditetapkan. Kemudian nanti seorang bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, afala namkutu ala kitabina wa nadaul amal. Ya. Apakah kita tidak hanya mengandalkan atau mengandalkan itu menyandarkan diri kita kepada catatan lalu kita tinggalkan amal. Ya. Apa enggak lebih baik kita ngandalkan kita kepada ketetapan lalu kita tinggalkan amal? Artinya kalau semua sudah ditetapkan, kenapa kita harus beramal? Kalau sudah ditetapkan, kenapa kita harus beramal? Kalau ada pertanyaan begitu jawabnya gimana? nih Ustaz kabeh dicatat Ustaz lah bawa diri sibuk-sibuk amal. Kalau ada pertanyaan gitu jawabnya gimana? Hah? Lu wis ngerti toh sampean ngono lho. Apakah kita sudah tahu catatan itu? Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan Ikmalu fakulu muyassar lima kola Beramallah kalian Berbuatlah kalian Bekerja kalian fakullu muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap orang akan dimudahkan jalan ibadahnya itu menuju ketetapan yang telah ditetapkan baginya. Makanya kita harus hati-hati kok awak dhewe iki luwe gampang lakoni sing elek nek lakoni elek ku cuwet amit-amit. Nek lakoni apik Uang jangan-jangan itu bentuknya. Kalau kita membayangkan ini jamaah sekalian, kita akan berusaha untuk mencoba untuk meniti jalan yang baik ini. Ya Allah, fakullun muyassaru lima khuliqalah. Setiap manusia itu akan dimudahkan kepada apa yang sudah ditetapkan baginya. Amma ahlu sa'ada fayasiruna li amalin ahli sa'ada. Adapun orang-orang yang calon-calon bahagia, ahli sa'ada, orang-orang yang bahagia, maka dia akan dimudahkan oleh Allah ya untuk mengamalkan amalan-amalan ahli bahagia. Ngerti maksud ini? Dalam jadi nek wong iku calone bahagia, maka dia pun akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan bagi orang-orang yang memang akan bahagia. Wa amma alusakawah. Adapun ya ahlu sakawah, orang-orang yang menderita, yang binasa, fayasiruna li amalin ahlu sakawah maka pun dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli orang-orang yang menderita ini. Ayo, panjenengan dengan saya yang paling tahu, makanya di sini jamaah inilah <clears throat> ada tiga alasan kenapa orang tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Ada tiga alasan pertama. Jadi sehingga nanti di sini kita nggak boleh menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Ada tiga alasan. Satu, kita harus jadi kalau ada orang menganggap diri lebih baik dari orang lain, ya apakah dia sudah melakukan riset? Napa riset nih? Penelitian. Kalau kita anggap diri kita lebih baik dari orang lain itu standarnya apa? Apa tahajud kita lebih banyak dari orang lain? Kita sudah tahu tahajudnya orang lain? Sudah tahu? Terus dari mana kita menganggap lebih baik? Puasanya lebih banyak kita atau orang lain? Tidak tahu juga. Sedekahnya kita dengan orang lain? Tidak tahu juga. Terus dari mana kita mengatakan kita lebih baik dari orang lain? Itu alasan pertama. Yang kedua, yang kedua, kenapa tidak boleh kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain? Kalau toh, kalau toh ternyata ditemukan amal kita lebih banyak dari orang lain, pertanyaannya apa itu jaminan? dalam apa itu jadi jaminan? Katakan tahajud saya dengan si fulan tuh lebih banyak saya. Puasa saya dengan si fulan lebih banyak saya. Sedekahnya saya dengan si fulan lebih banyak saya. Jaminan. Betulkah itu sebagai jaminan? Bagaimana dengan amalan hatinya? Ah. bagaimana dengan amalan hatinya? Abu Bakar sahabat Abu Bakar dengan sahabat Amr bin As. Ini kalau diitimbang amalan dohir lebih banyak siapa? Abu Bakar dengan Amr bin As. Lebih banyak siapa, Pak? Hah? Amr bin As. Amalnya Abu Bakar itu standar. Sholatnya standar. Kenapa Abu Bakar lebih utama dalam pandangan Rasul daripada Amr bin As? Nilai apanya? Nilai kualitas hatinya. Keikhlasannya, kelembutannya. Abu Bakar nggak bisa ditandingi oleh siapapun. Ya Allah. Urusan hati nih, Pak amalan-amalan tersembunyi itu kadang-kadang gak nyangka. Ya seperti Wes Al Korni. Siapa yang menyangka dia punya keunggulan yang luar biasa? Ahli hadis? Wes Al Korni ahli hadis? Enggak. Ahli fikih? Enggak. Ahli tafsir? Enggak. Di mana letaknya? Hati. Urusan hati. Itu yang kedua, kenapa kita nggak boleh menganggap lebih baik dari orang? Yang terakhir apa? Kalau kita menganggap diri kita lebih baik, apakah kita sudah tahu tempat kita di akhirat kita pasti surga? Orang yang kita katakan jelek itu neraka. Lalu dari mana kita menganggap kita lebih baik dari orang lain? Ya Allah. Apa sudah tahu bocoran mungkin ya? Tidak boleh, makanya kita nggak boleh demikian. <clears throat> Ini hadis pertama. Ini isa dulu ya. Nah. Monggo dulu. Nanti kita lanjutkan setelah adzan. Alhamdulillah kita lanjutkan. Nah ini jadi hadis yang pertama ini sebagai renungan bagi kita semuanya. Ya, ini renungan bagi kita semuanya. Makanya sahabat, uh, eh, Imam Rabi bin Husain itu menasihatkan kepada sahabat Hilal dan Imam Mundir Beliau berkata, "Ya Hilal, la yaghurrannaka kathratus sana innas alaik." Apa kata Imam Rombi bin Husain kepada Imam Hilal? La taghurrannaka kathratus sana innas alaika janganlah kamu terperdaya ya dengan banyaknya pujian-pujian manusia kepadamu. Ya, jangan kamu tertipu dengan banyaknya pujian-pujian manusia kepadamu. Jangan tertipu artinya apa? Jangan bangga diri ketika banyak orang mengagumimu, banyak orang menyanjungmu, banyak orang memujimu. Kamu jangan tertipu dengan banyaknya pujian itu. Kenapa? Li annahum la ka ilaik illa dhahrik. Perhatikan Pak ini. Karena orang-orang yang memujimu tadi itu itu tidak mengenalimu. La yarifunak tidak mengenalimu illa zahrika kecuali zahirmu yang diketahui. Mereka itu tidak mengenalimu kecuali yang kamu yang mereka kenal apa? Zahirmu saja. Coba contoh sederhana aja ikhwah. Contoh sederhana aja. hey, bapak-bapak. Apakah istri kita tahu persis semua rahasia kita? Ibu-ibu nggak usah jawab. Ayo pak. Tidak pak. Apa istri kita tahu semua rahasia kita. Jadi kalau istri kita mengagumi kita, istri kita menyanjung kita, istri kita sangat takjub, itu karena Allah tutupi kekurangan-kekurangan kita di mata istri kita ini. Termasuk sebaliknya, ibu-ibu, apa ibu-ibu yakin bapak-bapak tahu persis semua rahasia panjenengan? Hmm, menang saya. Ini serangan balik namanya. Gak tahu pak. Ada banyak hal sifat-sifat yang disembunyikan ibu-ibu yang bapak-bapak ndak ndak tahu kenapa. Ini bagian rahmat Allah Taala kepada kita. Makanya tidak boleh apa tadi bangga dengan Pujian orang lain. Ayo Pak jujur ya Pak. Banyak keburukan-keburukan kita tidak diketahui oleh orang lain. Banyak. Aib-aib kita. Yang orang lain tidak tahu. Orang tua kita tidak tahu. Istri kita pun tidak Anak kita pun tidak tahu. Makanya kita tidak boleh bangga dengan banyaknya pujian-pujian manusia. Kenapa? nasihat yang luar biasa dari seorang ulama. Mereka tidak mengenalimu kecuali lahirmu saja. Sementara amal-amalmu nanti tempatmu di surga itu, tempatmu di akhirat itu tergantung amalmu, bukan karena penilaian manusia. Jadi tingkah pola kita hari inilah yang nanti akan menjadikan penentuan kita ditempatkan di mana. Kita pantas ditempatkan di mana? Kita patut ditempatkan di mana? Surga atau neraka? Perbuatan kita hari ini, ayo lekwa. Nah, ini tiga alasan di mana seseorang tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain dan tidak boleh bangga apabila kita mendapat banyak pujian-pujian. Masya Allah. Ini hadis yang pertama. Kemudian <coughs> hadis yang kedua diriwatkan di dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dari hasil akhirnya nanti, penutupnya nanti. Perhatikan. Apa dengan dalil ini kemudian kita se sekarang kita maksiat nggak apa-apa. Yang penting Pas mati nanti eh, berbuat amal yang banyak. Apa dengan dalil ini kemudian kita punya dalil itu? Terus kita sekarang masih nggak apa-apa, nggak apa, nggak masalah. Sing penting pas mati. Baik, kenapa? inna malamalu? persoalannya jamaah. Matimu kapan? Ya kan tahu kita. Sehingga kalau orang paham dengan hadis ini tentu tentu kita akan berhati-hati pada setiap saat. Kenapa? Kematian tidak ada yang tahu waktunya, tempatnya, kondisinya. Nggak ada yang tahu. Masya Allah, nggak ada yang tahu, ikhwah. Makanya <clears throat> di kondisi-kondisi tertentu orang itu nggak bayangkan peristiwa, makanya merasa aman. Contoh, berangkat rekreasi, ono sing cemas. Kenapa? Karena bayangannya seneng. Apa setiap orang berangkat rekreasi pasti bahagia? Dan tidak sedikit tempat rekreasi menjadi kuburan bagi dirinya. Ini bukan berarti kita wis ojo rekreasi wis. Bukan begitu kan? Artinya apa ini? Kondisi jiwa. Saya pas ngaji cuma Coba antum buka surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99. ya, surat 7 97 98 99 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون perkataan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka aman dari sisaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari sisaan Allah selain orang-orang yang ini. Ya Allah. Saya teringat ketika membahas ayat ini, Mbak. Ini kami kaji di pinggir pantai Pacitan beberapa uh, bulan yang lalu. Pagi habis subuh kita ngaji. Ayat ini kita kaji. Persis dan saya masih ingat peristiwa itu. Karena langsung kita alami Masya Allah. Kita alami. Jadi dalam kondisi kayak apapun seseorang tidak boleh merasa aman. Satu. Tempat yang paling aman dari dari musibah apa? Rumah. Jauh dari jalan raya. Gitu. Jauh dari piku, tempat yang paling aman rumah. Allah katakan, Allah katakan, "Afa amina ahlul qura ayat ba'suna bayataw naimun?" Apa penduduk negeri merasa aman dari siksaan kami yang datang secara tiba-tiba? Berarti tidak ada tan tidak ada tanda-tanda. Di waktu malam hari, di saat mereka sedang salah. Ada yang merasa aman dari ini. Makanya jangan tinggalkan amal-amal sebelum tidur. Rumah kita nggak aman dari musibah jamaah. Kalau Allah kendaki terjadi peristiwa, siapa yang menyelamatkan kita? Siapa? Allah. Yang kedua, Pak. Awa amin ahlil qura. Apa penduduk negeri merasa aman? Ayat baksuna duhan. Wahum yal'abun. Mereka merasa aman dari siksaan kami secara tiba-tiba. Di waktu pagi. Di saat mereka sedang bermain-main. Artinya apa? Tidak boleh seseorang merasa aman. Perhatikan Pak. Inilah rahasia doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Tapi sedikit kita yang bisa ngambil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau ditinggalkan Allah walaupun sekejap mata. Allah. Nabi tidak mau apa? Ditinggalkan Allah dengan penjagaannya, dengan pemeliharaannya, dengan pertolongannya. Nabi nggak mau ditinggalkan, walaupun sekejap mata. Jangankan satu hari sekejap mata nggak mau. Dan itu diajarkan Nabi kepada kita yang setiap pagi, setiap sore kita baca. Yang mana? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi terfatahi. Jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Maksudnya apa ini? Ya Allah, jangan sampai engkau aku suruh engkau ngurusi diriku, aku nggak bisa. Bayangkan Rasulullah SAW. Tidak mau ditinggalkan Allah untuk ngurusi dirinya sendiri. Ini kadang-kadang kita itu rotok berkedel. Serang aku. Hai, lemah buri sampai medak sama saya. Saya minta tolong sama Allah tahajudnya. Agar tanah yang kita harapkan itu dibeli oleh yang sudah kita beli ini sudah ter, terselesaikan. Jangan menggunakan logika, libatkan Allah. Mungkin tahajudnya jamaah Kolbun salim rotok kurang ini. Ya, tahajudnya kurang. Plus sodakonya. <laughs> ya. Jangan logikakan. Ini Pak. Ya, ada peristiwa kemarin. Bis apa? Allah. Saya pribadi Pak, pagi ngaji ini, pagi ngaji ini, pulang malam pulang. Karena pengalaman. Nah, jadi masing-masing sopir saling berpesan. <laughs> Jangan lupa dikir sepanjang perjalanan. Saling apa? Dalam perjalanan ini Pak. Dan lagi cepet-cepetnya 100 lebih Pak. 120 jalannya itu. Tiba-tiba truk yang ngemot potongan kayu itu Pak. Kayunya itu jatuh semua Pak. Saya lagi merem ada ikhwan murojaah di samping aneh. saya kami menikmati. Ah, Allah. Tiba-tiba kok miring. Ya Allah, ya Allah. Jadi ini sudah apa namanya? Oleng sudah mobil itu. Jadi miring Pak sudah. Menghindari kayu potongan besar-besar itu. Kita melek sudah lepas. Sudah apa nih? Sudah mulai stabil. Apa apa? Tidak tahu apa tadi itu. Cepat telepon yang belakang. Ternyata di belakang jual kondisi yang sama gitu. Lah akhirnya kita kumpul di pom bensin area itu. Gimana tadi itu? Terus besok diceritakan. <laughs> Kodalnya di belakang saya itu anaknya yang murojaah. Anak yang murojaah. Jadi tiga mobil ini menghadapi dalam satu kasus ya Allah. Langsung kita turun semua. Tadi pagi kita ngaji ini, Tadi pagi. Kajian berikutnya beberapa bulan kita ngaji lagi. Selalu kita ingatkan, subhanallah terjadi betul. Siang habis makan siang di warung soto itu, mobil kita undurkan. Enak, uang kosong, ini kosong pak. Cuma yang dari utara ini kan tangan jalannya agak apa? Mendaki kemudian turun. ngerti ngertinya begitu kita sudah posisi keluar, sini ini sepeda motor itu dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan kecepatannya tinggi dan kita nggak bergerak sudah. Lah yang sini yang bingung. Waktunya dibanting ke kiri, sepedanya nabrak mobil kita, dia nggak karu-karu. Ini namanya kaki dengan tangan itu hancur sudah. Wah, ini ceritanya tuh, ini. langsung Pak Soto itu hilang kabe, Pak. Mari mangan soto, <laughs> hilang kabe soto nih pun. Ini berdarah-darah, langsung langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, Eh, saya duduk sebentar, sebentar, sebentar mas. Saya masuk mobil, duduk ya Allah. Ini nek diurus tenan, iki kok gak karu-karuan urusane. Bismillah, sedikit tok nang Gusti Allah nih. Ini ayat-ayat, makanya kita tidak boleh merasa di warung lho, Pak, pusing sing kepi mikir to? Mari ndelok cekere setan, ndelok cekere <laughs> Allah, inilah sesuatu yang tidak pernah. Makanya seorang muslim tidak boleh merasa aman dari sebuah musibah dalam segala kondisi. Tidak boleh merasa aman. Akhirnya apa? Subhanallah, ya pertolongan Allah lagi. Orang-orang kan ribut, ikut dulu saya, anu macem-macem. Pun pak punten, saya tak urusan dengan yang bersangkutan. Pun mas pripun ini, si mas Sik pak, saya tak tenangkan dulu geng-geng. Tak tunggu sampai penake jenengan. Akhirnya semua bersaran wis gini aja. Ini kan sakit Mas ini, Jenengan antar di rumah aja nanti urusannya di rumah dibicarakan yang enak. Saya sepakat insya Allah tergantung masnya monggo. Nek mau pulang kita siapkan antar pulang. Ke rumah sakit kita siap. Wis ngono tok jalani piye. Dengan izin dari Allah kita paksa yang bersangkutan tidak mau. Sudah pak, sudah pak, saya tak pulang sendiri aja. Loh, jangan. Orang-orang bilang jangan mas, ini diantaranya. Ya mas, kita antar, kita antar. Boten. Nanti kalau di rumah saya ikhlas, dulur. Wah, bu mana neng? <laughs> kan yang ribet itu orang lain kadang. Seperti kalau jenengan nenggor ada cilik di jalan, ada kalau masalah. Sing masalah siapa? Sing nulungi. <laughs> libatkan Allah. Sudah libatkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Sekejap mata pun. Segala urusan libatkan Allah. Ini penting sekali. Makanya hadis tentang tiga orang yang masuk gua tiba-tiba apa? Ketutup itu kan pelajaran berartinya apa? Musibah itu bisa datang di waktu yang tidak pernah kita sangka-sangka dalam kondisi yang tidak pernah kita duga. Oh. Dan saya pernah sholat di masjid besar itu, Pak, Onayo ini, masjid besar itu sebelum perempatan itu, sholat maghrib anak anak guyon sama bapaknya habis itu bapaknya sholat anaknya guyon tetap koco sama nambah nih gak ketok pak jadi bening kan dikira nggak ada ditabrak beras ini yang namanya oh, maja ini pak kaca semua anak kecil itu ya Allah sudah rekreasi berubah menjadi ah, sudah nggak ada tidak boleh merasa hari raya kemarin jamaah kita di Yapanan iring-iringan dengan putranya. Iring-iringan dengan putranya. Si putrinya mau disuruh gonceng sama putranya, Gak mau, aku sama Umi aja. Akhirnya iring-iringan. Terdengar berat itu terdengar. Oh mbak, nggak ada apa-apa. Adikmu masih ada di belakang gitu. Udah kecelakaan anak ini. Ulang si ibu sampai rumah kok putranya belum belum datang. Baru unjung-unjung gitu, unjung-unjung. Nggak pernah terfikir sama sekali. Ditelepon-telepon nggak diangkat, akhirnya balik lagi karena perasaan yang sangat nggak enak. Ternyata betul-betul kecelakaan, dia ditelepon dari mana? Eh, Porong itu, Ustik itu. Anaknya di sana dalam keadaan sakarat. Dalam keadaan sakarat. Itu berapa hari nggak sembuh-sembuh bau ibunya ini. Sok. Sudah siapkah kita dengan hal demi makanya nggak boleh merasa aman. Hatta kalau kita sedang Eh, jalan-jalan istirahat di rest area. Rest area itu tempat yang paling aman. Memang untuk istirahat. Gitu. Makanya kenapa kita diajari Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata. Tahawul tidak ada yang bisa merubah satu keadaan dari senang menuju menderita, dari menderita menuju senang. Tidak ada yang mampu merubah itu kecuali Allah. Kita, ayol ikhwah, kalau sudah keluar dengan 100% hati-hati, itu kalau sudah di luar menjadi 50%. Paham nggak ini? Ngerti maksud saya ya? Jadi kalau kita keluar ke jalan raya, hati-hati kita sudah 100%. Kalau sudah di jalan raya itu tinggal 50%. Yang 50 siapa? Orang lain. Orang lain istirahat di rest area eh, Enak eh, tenang. Wis hati-hati loh Ngantuk, tidur terus kan hati-hati ini. Tronton masuk apa? Dengan kecepatan yang nggak bisa dikendalikan. Lima kendaraan di babat habis. Plus sak penumpangnya. Afa aminu ahlul qura? Ayat tiahum basuna. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari? Ah, maka jamaah sekalian inilah ketetapan-ketetapan yang Allah telah tetapkan kepada kita. Yang intinya jamaah sekalian bahwa al-jannah kenikmatan surga pertama tidak boleh kita sandarkan kepada takdir. Tidak boleh kita sandarkan kepada takdir. <coughs> kita harus beramal. Karena kita nggak tahu tentang takdir kita. Yang pertama, tidak boleh disandarkan kepada takdir. Tidak yang kedua tidak boleh hanya disandarkan kepada rojak saja. Berharap terus. Tidak boleh. Harus diikuti dengan amal dan diikuti dengan khauf. Ya. Yang kedua apa? Tidak boleh disandarkan kepada harapan-harapan ya. Namun tidak beramal. Namun tidak kenapa ada dalilnya soalnya. Ini yang dikaji sebagian orang-orang tasawuf. Masya Allah. Jadi yakin yang kuat itu bisa mengantarkan kepada surga tanpa amal. Masya Allah. Kenapa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai Gimana itu? Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang yang dipakai yang diriatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Apa kata beliau? La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Nah. Seseorang itu tidak bisa masuk surga dengan amal amalnya. Lalu sahabat bertanya, Wala anta ya Rasulullah. Apakah anda juga demikian? Nabi mengatakan, wala ana. Termasuk saya. Saya tidak bisa masuk surga dengan amal saya. Illa melainkan an yataghammadani Allahu minhu rahmatin wa fadl. Namun Allah telah memberikan rahmat dan memberikan karunia kepadaku. Nah, hadis ini yang dipotong oleh Bapak kura Shihab ketika menafsirkan hadis ini. Nabi sendiri tidak dijamin surga ini hadisnya. Ternyata ada hadis yang belum tersampaikan di lanjutan hadis tidak disampaikan oleh beliau. Ya, semoga Allah memaafkan dan Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Ini khilafnya. Salahnya di situ. Akhirnya kan jadi rame itu. Gara-gara ceramahnya eh, Quraisy Sihab. Nah, Nabi sendiri nggak dijamin surga. Ada sini yang disampaikan. Lanjutannya tidak dibaca. Hai eh, Allah apa maksudnya itu? Ya? Kecuali rahmat Allah Ta'ala. Lah, sekarang Nabi itu dirahmati apa enggak? Ya jelas. Nah, <laughs> itu yang nggak dibahas oleh Pak Kures. Ya. Dan Nabi dirahmati enggak Nabi? Allah. Maka kita enggak boleh bersandar kepada keyakinan tanpa sebuah amal karena amal itu buah dari sebuah keyakinan. Sekali lagi, amal itu buah dari sebuah keyakinan. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, Ya. Yang ketiga bahwa amal amal soleh yang dilakukan seseorang itu merupakan pembuka rahmat. Ya, amal-amal soleh itu menjadi pembuka rahmat. Bagaimana orang dirahmati Allah tapi tidak mengamalkan perintah? Sholat wajib ditinggalkan, sholat jamaah ditinggalkan. Kewajiban-kewajiban, gimana kan dirahmati oleh Allah Ta'ala? Mungkinkah dengan meninggalkan perintah orang dirahmati? Rusak agama kalau begini, Pak. Coba dengan dengan pandangan sempitnya dia mengatakan orang gue nggak dijamin surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat. Yang penting apa diri oleh rahmat. Nah, persoalannya mungkin nggak dengan meninggalkan perintah kita dirahmati oleh Allah. Hah? Tak mungkin. Makanya ketika kita membaca ayat-ayat antara ampunan dan rahmat itu selalu di kamu wa'fu anna waghfir lana warhamna. Doanya Nabi Ibrahim, eh Nabi uh, Adam. Iktirafnya Nabi Adam bukan doa, iktirafnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna. Antara ghafur dengan rahmat antara ampunan dengan rahmat maka Allah gandengkan sifatnya innallaha ghafurur rahim selalu digandengkan dua hal antara ampunan dengan rahmat nah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah maka ini pelajaran-pelajaran penting yang tidak boleh kita abaikan ini yang ketiga ya bahwa amal-amal soleh itu merupakan apa? Pembuka rahmat. Kemudian pelajaran yang keempat pelajaran yang keempat amal perbuatan manusia menjadi sebab menjadi sebab orang itu dibalas oleh Allah diberi balasan sesuai dengan amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim surat 66 ya surat 66 ayat 7 surat 66 ayat 7 ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Silakan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah. Manusia diberi balasan sesuai dengan apa yang dia dia kerjakan. Yang terakhir, pahala dari Allah al-jaza. Balasan dari Allah laisa bil amani. Al-jaza al-husna Allah. laisa bi amani. Balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya saya ulangi balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong. Nah, ngerti maksudnya dengan angan kosong? Angan-angan kosong itu rumongso tadi wong api. Tapi dia tidak melakukan kebaikan. Nah, rumongso tadi wong api. Tapi dia tidak melakukan kebaikan. Ini namanya angan-angan. Ini namanya talbisul iblis. Perangkap setan yang paling banyak memakan korban ini Pak rumangsa dadi wong soleh, rumangsa dadi wong api, apalagi rumangsa dadi kelompok yang baik. Tapi tanpa mengamalkan amalan soleh, ini perangkap setan yang paling luar biasa. Ada materi tersendiri di situ. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 123. Ya, 123 sampai 125. Ini yang terakhir ya. <coughs> Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bih ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يأمل من الصالحات من ذكر أو أنثى أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا نعم cukup. <clears throat> Kita lihat di situ. Surga pahala di akhirat itu tidak diperoleh dengan angan-angan kosong. Amal. Jadi bukan rumongso jadi kelompok yang baik. Jadi anda ah, tidak kepake itu sudah. Amal nyata kita. Ya, Makanya di ayat berikutnya, barang siapa yang berbuat buruk, maka dibalas keburukannya itu. Ya, berbuat jelek dia akan diazab dengan kejelekannya itu. Kemudian berikutnya 124 dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dan mereka berlima hmm. maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didolimi sedikit Nah, barang siapa yang melakukan amal soleh, perhatikan amal soleh, amal soleh, dan diletakkan di atas iman. Jadi amal soleh yang dilakukan itu didasari Makanya puasa kita, sholat tarwah kita, qiyamul lail kita itu berkualitas menjadi penghapus dosa kalau yang kita lakukan atas dasar iman. Sholat malam atas dasar iman enggak? Ya, atas dasar iman enggak? Allah katakan Nabi Nabi katakan apa? Man koma Ramadanan wah wahtisaban. Iman yang mendasarinya, harapan yang mendasarinya. Ya. Kemudian yang terakhir. Dan siapa Orang yang paling baik agamanya itu yang paling menyerahkan diri kepada paling apa? Paling berserah diri kepada Allah. Taat dengan aturan sesuai aturannya. Ada perintah dia jalankan, ada larangan dijauhi. Ini namanya taslim. Wa yusallimu taslima. Berserah diri dengan sepenuh diopo jari syariat, dia pun mengikuti jenis syariat ini. Inilah orang beragama yang sebaik-baik agama. Dan ini yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu majmain. Berislam dengan sepenuh hati, berserah diri dengan sepenuh hati, ridho dengan segala ketetapannya, siap untuk melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangannya. Bukan rumongso, bukan rumongso. Nah, jamaah sekalian ini yang bisa kita bahas. Jadi bab tentang Al-amalu bil Quran sudah tuntas. Uh, adapun bulan depan kita akan lanjutkan bab terakhir tentang definisi pembahasan tentang as-sunnah wal bidah. Ya, apa itu sunnah dan apa itu? Karena banyak orang salah kaprah di dalam menafsirkan dua kata ini. Banyak salah kaprah. Salah kaprah. Ya, salah tempat sehingga is pokoknya sunnah itu definisi sunnah itu nek diamalno oleh pahala, nek ditinggal para dosa. <laughs> Saya tak nih Sepuluh fitrah Nabi, sepuluh fitrah Nabi itu masuk khitan. Itu disebutkan di dalam sepuluh sunnah fitrah. Bukan kalimat wajib menggunakan kata apa? Sunnah. Khitan deretnya sih malah apa ya Pak? Hadisnya hitan ini. Gandengannya apa ya? Motong kumis, merawat jenggot, motong kuku, nyabut bulu, ketiak, hitan. Itu satu paket. Nah sekarang nesa minta kau nih iku sunnah apa wajib? Sunnah. <laughs> Ayo. Sunnah apa wajib? Sunnah. Menggunakan kata apa di situ? Kalimat sunnah. Maka tidak kata sunnah itu berarti pengertiannya begitu. saya ketipun pahaminya? Nanti ada pembahasan terperinci insya Allah bulan, bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita. Mari kita jaga memohon pertolongan Allah senantiasa kepadanya agar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.